بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwas sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah Hafizana wa hafizakumullah Kita akan melanjutkan kajian hadis dari rangkaian hadis-hadis kitab Riyadhus Salihin dan ini merupakan hadis ke-8 dari pembahasan taubah. Wa an Abi Sa'id سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu sebelum generasi kalian ada seseorang yang telah membunuh 99 orang ia bertanya di mana ada orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Akhirnya dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ini artinya adalah orang yang tafarruh lil ibadah. Orang yang hanya konsentrasi untuk ibadah. Jarang berinteraksi dengan masyarakat. Dia memiliki tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia habiskan waktunya untuk itu. Maka orang tadi yang telah membunuh 99 orang mendatangi rahib tadi dia bercerita bahwa dirinya telah membunuh 99 orang. Apakah dia memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk bertaubat? Maka jawaban rahib, tidak. Tidak mungkin. Maka orang tadi setelah mendapat jawaban bahwa dia tidak bisa mendapat kesempatan untuk bertaubat, maka dia marah. Akhirnya dia membunuh sang rahib tadi sehingga jumlah orang yang telah dia bunuh lengkap 100 orang. Kemudian dia masih bertanya kembali di mana ada orang yang paling tahu di muka bumi ini, paling memiliki ilmu. Maka setelah itu ditunjukkanlah kepada dia seseorang yang memiliki ilmu. Dia bercerita seperti pertama, dia telah membunuh 100 eh, orang sekarang. Telah membunuh 100 orang, apakah dia masih mendapat kesempatan untuk bertaubat? Maka sang alim mengatakan, iya. Siapa yang akan menghalau kesempatanmu bertaubat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Akan tetapi aku nasihatkan kepada engkau. Pergilah ke tempat ini dan itu karena di sana ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah maka engkau beribadah kepada Allah bersama mereka dan kamu jangan kembali ke kampung halamanmu tempat engkau banyak bermaksiat membunuh orang sampai sejumlah besar ini karena tempat kampungmu adalah tanah yang buruk maka orang ini pergi orang ini menuju ke tempat yang disarankan oleh sang alim sayangnya setelah dia sampai pada pertengahan perjalanannya dia mati Akhirnya ketika dia mati, ruhnya menjadi rebutan antara malaikat rahmah dan malaikat yang ditugaskan untuk memberi siksa. Kata malaikat rahmah, aku lebih berhak untuk mendapatkan roh. Aku akan membawa roh ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang ini datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah jujur dan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat yang bertugas untuk memberikan siksaan kepada orang-orang yang bermaksiat, dia mengatakan orang ini belum melakukan sebuah amal kebaikan sedikit pun. Ketika dua malaikat itu sedang bertikai, maka datanglah satu malaikat di tengah mereka untuk menjadi penengah. Akan tetapi malaikat ini datang dalam bentuk manusia biasa. Maka dua malaikat tadi mengatakan kalau begitu kita sepakat orang ini yang asalnya adalah malaikat hanya saja datang sebagai bentuk manusia, kita jadikan dia sebagai penengah. Ai hakaman atau seorang hakim. Maka malaikat dalam bentuk seorang itu mengatakan, kalau begitu kalian hitung saja. Hitung jarak antara dia sudah meninggalkan daerah yang buruk tadi dengan jarak antara tempat itu dengan tempat tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang e, mendapatkan bahwa tanah kepada tempat kebaikan atau tanah dari tempat keburukan ternyata lebih dekat maka malaikat yang lebih tugas dengan kecocokan amalnya dia yang lebih berhak untuk mengambil roh itu maka malaikat itu menghitung mengukur jarak tempat tanah kematian dengan tempat tujuan dan tempat yang telah ditinggalkan ternyata mereka mendapatkan bahwa jarak kepada tempat yang dituju lebih dekat akhirnya malaikat rahmahlah yang berhak untuk mencabut nyawa orang tadi hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin wal muslimat. Hadis ini betul-betul menunjukkan bahwa kesempatan taubat merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran penting yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa sebesar apapun dosa seseorang selama dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mati belum bertaubat maka kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah masih terbuka lebar terutama ketika seseorang masih hidup sebesar apapun dosa seseorang dalam hadis ini merupakan contoh yang konkret dan sangat jelas betapa besar dosa orang yang menumpahkan darah jangankan satu orang ini sampai 99 orang. Tidak main-main ketika dia bertanya kepada seorang rahib. Apakah mungkin aku mendapatkan pintu untuk taubat? Tidak. Dibunuhlah pula seorang rahib itu. Sehingga yang dibunuh pun bukan orang sembarangan. Orang ahli ibadah. Akan tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Maka jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa taubat seseorang yang telah pernah melakukan pembunuhan masih terbuka dan ini merupakan madhab ahli sunnah wal jamaah. Allah Azza wa Jal mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terima, tidak akan ampuni dosa orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mati belum bertaubat, maka Allah tidak akan ampuni. Dia akan kekal di neraka. Akan tetapi Allah akan ampuni dosa apapun. Setiap apa yang dilakukan seorang manusia selama itu masih di bawah derajat kesyirikan. Sehingga pelaku dosa besar yang telah pernah membunuh orang, maka pintu taubat masih terbuka. Sekalipun dosa membunuh adalah dosa yang sangat besar. Orang yang pernah membunuh dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhadapan dengan hak keluarga yang telah dibunuh dan terakhir dia akan berurusan dengan orang yang dibunuh. Dia akan berhadapan dengan orang yang dibunuh. Akan tetapi ketika seorang betul-betul bertaubat karena Allah, dia bersungguh-sungguh dan jujur maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat taubat itu diterima, kemudian hubungan antara dia dan dibunuh Allah yang akan atur. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat orang yang terbunuh memberikan maaf dengan ganti pahala yang lebih besar. Dan ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa seseorang, maka pintu taubat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih terbuka lebar Seandainya, kata para ulama, dalam riwayat dikatakan, karena Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan jarak antara tempat untuk bertobat dengan kematian itu. Seandainya Allah biarkan tanah itu apa adanya. Tidak Allah jadikan tempat itu saling berdekatan, kemudian tempat maksiat yang dia tinggalkan semakin menjauh, niscaya orang itu akan lebih dekat kepada tempat maksiatnya. Dan itu akan membuat malaikatul azab akan lebih berhak untuk mengambil nyawanya. Akan tapi ini semua merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk bertaubat, memberikan hidayah kepada hatinya untuk bertobat dan tidak parah dia, tidak trauma ketika dia telah bertanya kepada seorang rahib. Kemudian dikatakan jawabannya adalah tidak mendapatkan kesempatan bertobat, dia tidak bosan dia tidak putus asa. Dia masih bertanya lagi, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini semua Allah yang gerakkan hatinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga sediakan kesempatan itu dengan mengambil sebab-sebab. Didekatkan tanah menuju ke tempat bertaubat, kemudian dijauhkan dia dari tanah tempat dia tinggalkan kemaksiatan. Dan ini merupakan bukti kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين